Suatu ketika ya dikisahkan orang akhir zaman minas solihin minal aulia kibaril aulia Al Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Sakaf Dikita. Bagaimana beliau punya sifat yang sangat mulia. Suatu ketika kunjung ke rumah jamaahnya pecinta beliau. Seorang pecinta didatangi oleh orang yang dicintainya, alangkah gembiranya. Disambut dengan sambutan yang hangat. Dinikmati betul kehadiran Habib Abdul Qadir bin Ahmad as Yang cerita adalah Habib Ali Al-Jufri. Selesai ziarah, pulanglah Habib Abdul Qadir bin Ahmad as Tuan rumah yang baik akan menghantarkan tamunya. Paling tidak ke depan pintu rumahnya, selagi gerbangnya tidak jauh sampai pintu gerbangnya, atau paling tidak sampai ke mobilnya. Diantarkan sampai mobil. Begitu senangnya dengan Habib Abdul Qadir bin Ahmad as Beliau pun membantu untuk menutupkan pintu mobil. Sudah begitu masih ngomong lagi, Habib nanti datang lagi, ini saya senang dan sebagainya, Masya Allah. Setelah selesai beberapa menit ngomong, ngelepas, Assalamualaikum, pergilah. Di tengah perjalanan setelah beberapa menit atau setelah mulai menjauh mobil itu dari tuan rumah, Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad berbicara kepada yang bawa mobil. Berhenti sebentar. Ada apa ya Habib? Jempolku kecepit sama pintu mobil. Kaget Allah berdarah. Habib, kenapa kamu tidak ngomong, Kau tidak ngomong dari tadi? Kalau aku menjerit mulai tadi ini saja dia bakal menyesal seumur hidupnya. Aku tidak ingin hatinya terluka karena telah menyakitiku Allah. Sudah begitu ditata kesabarannya.